Nah semangat itu pun menular kepada kita keturunan dan cucunya. Sekarang mana yang lebih banyak kita habiskan dana untuk pembangunan pendidikan umum kah atau pendidikan agama? Tidak usah dijawab, saya tahu. Tidak bisa dibandingkan, Pak. Di Kementerian Agama itu ada lebih dari 800 satker dananya hanya kalau tidak salah tahun lalu hanya sekira 30 triliun atau lebih sedikit bandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hanya memiliki eh, sekitar 85 satker yang dananya tidak usah disebutkan saya tidak tahu tetapi berlipat-lipat dari dana Kementerian Agama. Yang pertama Makanya jangan nah, jangan heran bila pengetahuan agama kita di negeri seribu Hah? kejebat ini hanya sedang-sedang sesuai dengan makanan kesukaan kita. Melayu suka makan ulam, pucuk. Pucuk itu terlalu mudah hambar, terlalu tua kelat. Yang bagus sedang-sedang. Jadi ilmu itu kalau terlalu tinggi tidak siap kita menerimanya. Dianggap sebagai sekte atau aliran. Padahal bukan sekte lab, itu adalah beda pemahaman. Karena yang baca 20 buku tidak mungkin sama tingkat pemahamannya dengan yang baca 25 buku. Yang punya guru 100 guru tidak mungkin sama hasil ilmunya dengan yang punya hanya 20 orang guru. Yang berjalan hanya sekitar Padang tidak sama dengan yang sampai ke Padang, sampai ke Jakarta, sampai ke sama. Pasti tidak sama hasilnya. Yang menuntut ilmu dengan bersemedi tidak sama hasilnya dengan yang duduk di pustaka 10 jam minimal dalam sehari. Sama? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat ya, kita kita juga sangat mengharapkan kepada para petinggi kita, pemerintah kita untuk memberikan perhatian masalah ini untuk membuat memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penuntut ilmu agama karena sampai hari ini belum nampak belum begitu nampak dia siswa selalu kita gunakan untuk yang ilmu-ilmu yang sebenarnya menurut para ahlinya tidak bisa mengaktifkan lebih dari 10% dari saraf otak kita. Jadi katakan dalam sebuah penelitian bahwa ilmu-ilmu duniawi yang kita tuntut ini biologi, fisika, matematika, kimia, biografi, biologi, PKN, PKN, PMB, PSPB dan sebagainya hanya mampu mengaktifkan sekitar 10% dari sel otak kita selebihnya 90% no signer. No, no signer. Pasalnya apa? Karena kita ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dipakai buku petunjuk manusia. Sehingga banyak onderdilnya yang tidak beroperasi operasi normal. Makanya dalam sebuah penelitian di Universitas Al-Azhar Mesir dan juga di Amerika Serikat terbukti bahwa menghafal dan membaca Al-Quran sering-sering meningkatkan kecerdasan di atas 80%. Jadi kalau nak aktif sel otak kita, kembalilah membaca Al-Quran, menghafalkannya. Karena seluruh ilmu ada dalam Al-Quran. Setuju? Setuju? Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat kita sangat berharap kaum muslimin dan muslimat jangan seperti Amir bin Tufail tadi ya jangan seperti Amir bin Tufail yang menutup telinganya rapat-rapat sehingga tidak mau mendengarkan informasi yang lebih tepat yang di dalamnya ada Kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak mau didengarkan, kita tidak akan mendapatkan informasi yang valid. Apalagi kalau didengarkan dari jauh-jauh sayup-sayup kedengaran kata orang Tahu sayup-sayup kedengaran? Dengar sepatah, dua patah, tidak dengar. Nanti komentarnya panjang, panjang-panjang. Apalagi kalau berbicaranya di kedai kopi. Kalau membicarakan agama itu di rumah hall, Allah Subhanahu wa taala karena di rumah Allah itu hati kita sejuk, kepala kita dingin. Tapi kalau dibicarakan dari kopi, malu orang sedang minum kopi ya naik darahnya. Jadi kalau membicarakan itu agama Allah itu di rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan terbuka bahwa sesungguhnya ilmu itu sebenarnya sangat banyak khususnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam dan kita ketahui siapapun yang mendengar Al-Qur'an pasti dapat rahmat. Wa idza qul Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Al-Qur'an dengar dan diam, mudah-mudahan kamu dapat dapat rahmat. Ya, dapat rahmat dan ingat bahan untuk membangun agama kita ini hanya dari dua ini dua bahan ini Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tidak khususnya pondasi Islam yang lima. Kalau tidak dibangun di atas bahan yang asli ini, maka posisinya tidak kokoh. Dipasang pun aksesoris di atas indah-indah sebentar lagi roboh. Sebentar lagi apalagi kalau anginnya angin puting Maka harus dibangun akidah kita dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ibadah sholat kita dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Puas zakat kita di atas Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Puasa kita di atas Kitab Allah dan sunnah Rasulullah haji kita juga seperti itu yang lain-lain itu bunganya bunganya ini kalau sudah biasa pakai bahan asli emoh kita pakai bahan yang tidak asli masa nanti masjid rumahnya ada indah pakai bahan impor tiba-tiba aksesorisnya produknya produk asal-asalan atau abal abalannya, nah pas akhirnya terbiasa kita pakai bahan yang original. Bahkan ori, original. Kalau original tidak beda pendapat orang pak tentang harganya, harganya sama. Tapi kalau yang KW-KW, hah? Ini banyak tawar menawarnya lapan Waktu di kedai itu seribu cuma pak. Nah, iya kan? Iya, itu kan kerabat sakti. Di sini kan merpati ya, sakti. Gitu. Beda. Makanya kalau sesuatu yang tidak ada dalam sunnah antara Medan Nikmat Baru itu banyak bedanya. Banyak bedanya. Antara Bakinang saja dengan Padang sudah banyak banyak bedanya. Oleh sebab itu kita jangan pakai prinsip dan beragama ambil saja positifnya. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pakai kaidah itu. Buktinya ketika boleh dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Dituduh istrinya berzina, Nabi baru membuat keputusan setelah Allah turunkan. Setelah Allah Allah turunkan. Bukan Nabi tidak punya logika. Ah mustahil istri saya begitu. Kan bisa aja dia bilang kan buat putusan kalian ini pembohong semua kan umum. Nah, Nabi Alaihissalam menunggu informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ketika hijrah, masyarakat Muslim sudah terintimidasi tapi ketika kapan hijrah Rasulullah inna lam nu'mar kita belum diperintah Ditunggu. Artinya kita nggak boleh berbuat baru bertanya. Tanya dulu baru ber berbuat. Pasalnya kayak Amir bin Mu'ayyid tadi. Dia tak nanya nanya dulu, bawa aja. Orang tak berani ntar dia pasalnya nanti bantuannya dicabut. Dia kan dermawan apa? Dia donatur tunggal, donatur utamanya. Kalau nanti di tentang keinginannya, bisa-bisa kegiatan keagamaan nanti terganggu. Terganggu. Ini yang selalu jadi pertimbangan kita kaum muslimin. Kalau kita tidak adakan ini nanti masalah dengan bapak itu tidak ada bantuan lagi untuk masjid ini misalnya. Misalnya nih, atau kami sebagai ustaz nih kalau begini bicaranya besok tidak diundang. Diundang lagi, pasalnya bunti perlu diisi. <laughs> Bunti atau apa? Jadi kaum muslimin kalau kita jadikan itu sebagai patokan kita supaya dia tetap berisi, akhirnya agama ini tidak pernah sampai, tidak pernah sampai sampai. Oleh itu, mari kita senantiasa membahas dan mengkaji. Walaupun isinya ulang-ulang tidak ada masalah. Yang namanya firman Allah karena dia kekasih kita, tidak pernah membosankan. Yang namanya sunnah Rasulullah karena kita cinta dia, tidak pernah membosankan. Dan bagaimana cara mengetahui tafsirnya? Al-Quran itu tanya pada yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Kita tidak jumpa tanya sama murid-muridnya yang sudah paham siapa? Para sahabat. Tidak jumpa sama sahabat tanya sama tabiin. Tidak jumpa sama tabiin cuma tanya sama tabiin tabiin sampai kita punya sanat ke depannya. Tapi ketika kita amalkan siapa yang buat amalan ini Ustaz itu, Ustaz itu dari mana? Syekh itu, Syekh itu dari mana? Kiai itu, Kiai itu dari mana? Dia buat sendiri. Buat Ini, Tidak sampai ke Rasulullah. Kira-kira, oke lah ini baik misalnya. Yang dibuat oleh kiai ini baik. Tapi tidak mungkin lebih baik dari yang dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin, mungkin produk buya kita lebih bagus dari produk Allah Taala demi Allah yang yang produk Allah itu produk langit pak ya produk langit kalau yang buya kita produk gunung mungkin habis bertapa atau produk produk surau habis bersemedi tapi ini tidak dengan wahyu oke lah dia baik tidak ada masalah tapi sunnah Nabi jauh lebih lebih baik tidak mungkin sama pun tidak mungkin sama pun tidak tidak mungkin. Oleh sebab itu yang harus kita tanya, Nabi buat atau tidak? Nabi kerjakan atau tidak? Nabi suruh atau tidak? Kalau tak dibuatnya, tidak usah kita buat dulu. Tidak usah kita buat dulu karena ini yang selalu bikin masalah. Sama di jalan, Pak. Kalau kita tak tak ragu-ragu, akan ah, kan lagi kosong lagi, lagi kosong kita terobos ternyata tidak kosong rumahnya, Pak. Ternyata tidak tidak kosong rupanya. Kita mengira tadi ini bagus. Akhirnya lewat, akhirnya bertemu kita di di lampu merah. Akhirnya kemacetan itu bukan kita saja yang alami sampai orang lain pun ngalami termasuk kami tadi. Termasuk kami tadi gara-gara itu. Karena kita tidak sabar nunggu lampu hijau. Ya kan baru lampu kuning ya, baru lampu kuning ikut aja akhirnya sudah berpusu-pusu orang di situ. Sudah berpusu-pusu? Hah? sudah ber, ber apa namanya berimpit-impit kita di situ. Dan terlalu ramai akhirnya maju, kena mundur, kena yang benar pun disalahkan waktu itu. Kalau sudah macet itu yang benar pun di disalahkan. Buktinya ketika datang Pak polisi yang di jalur benar belum tentu dia yang diutamakan. Betul? Ketika datang Pak Polisi, apalagi kalau Pak Polisi mau mogok pulang. Nah, pasti yang salah pun bisa benar waktu itu. Yang benar bisa jadi jadi salah. Makanya jangan lakukan kalau itu tidak ada lampu hijaunya. Karena menghukum asal ibadah ini kata para ulama sepakat mengatakan hukum asalnya harus ada contoh. Karena ibadah asalnya dilarang kecuali ada contoh. Contohnya. Nah selama tidak ada contoh dari Nabi Sebaiknya jangan kita bikin perjalanan kita macet Perjalanan kita macet Karena ini yang sering bikin Islam itu macet Gara-gara banyak beban yang seharusnya tidak dibawa Tidak dibawa Imam Ibnu Jauzi punya analogi Ibnu Rajab Al-Hambali punya analogi yang bagus dalam masalah ini Mungkin dengan ini saya tutup kajian kita malam ini Karena ada pertanyaan kan? Ya sudah mulai dalam anggukannya setengah, kita paham. bro. Ya. Beliau mengumpamakan kita ini seperti orang yang sedang naik kapal dan disuruh berhenti di sebuah pulau yang indah menawan pasirnya putih lautnya biru tumbuhannya hijau di situ banyak taman-taman banyak ikan-ikan. Nah, misi kita sebentar saja singgahnya. Cari barang yang paling berharga di pulau itu untuk dibawa dibawa pulang. Nah, orang yang cerdas biasanya di pulau ini terdapat apa? Ada mutiara, mutiara, ada permata, ada pasir juga pasirnya mutu nomor wahid pula kan akhirnya ada yang mengumpulkan pasir diisi tasnya karungnya dengan pasir sampai penuh berat gak? berat gak? harganya? harganya? murah meriah dimanapun boleh ditaruh tidak risau kita nitipnya ya kan? apa isinya pak? ini pasir anda ah, usah pakai bayar lah pak, usah pakai <laughs> bayar usah lah. yang cerdas dia cari permata, intan, emas. Walaupun nah, nyarinya payah pak, nyari-nyarinya pak payah, tapi dia berusaha. Karena dapat satu bisa dapat seribu truk pasti. Karena dia ingin bangun sesampainya di tepi rumah nanti ke kampung halaman dia nak bangun istana kan. Nah kawan tadi karena tidak paham nak bangun istana perlu pasir dikumpulnya pasir banyak-banyak ternyata dia keberatan bawahnya pasir itu tidak cukup rumah. Nah, tidak cukup. Apalagi tidak sesuai spek yang dibutuhkan pula. Tidak sesuai spek apa spek itu? Nah, spesifikasi ya, tidak sesuai dengan mutu kualitas yang dibutuhkan. Jelas loh? Nah, itulah kata Ibnu Rajab perumpamaan orang yang melaksanakan sunnah di dalam mengamalkan agamanya sama dengan orang yang mengumpulkan mutiara-mutiara. Payah betul nyarinya, payah membawanya, bahaya menantang kita, ya kan? Kalau ada orang yang tahu siapa mutiara, Pak, ustadz pun ngintip juga kadang. Ya, ngintipnya jangan-jangan dapat bagian ya, bukan untuk merampok enggak. Tapi orang yang jahat pasti dikuntisnya kita, ya Pak ya. Dia nak merampok kita. Sama. Banyak orang yang ingin menanggalkan sunnah dari kita. Pasalnya apa? Karena dia ada terlanjur keberatan bawa pasir. Minimal dia kehilangan kehilangan intan permata yang dia bawa sehingga dia nggak dapat apa-apa. Penting sama dengan saya bawa apa? Bawa apa? Pasir. Yang mengamalkan selain sunnah itu sama dengan pasir. Pasir itu memang ada sih harganya, tetapi tidak sebe tidak sebe seberapa. Nah kalau memang tuan-tuan perlu pasir nanti kumpulkan duit mutiaranya banyak-banyak karena segenggam mutiara ndak se apa namanya segenggam mutiara bisa membangun sekian kilometer pasir yang dibutuhkan, semen yang dibutuhkan. Inilah orang yang cerdas. Inilah orang yang cerdas. Dia cari mau sholat dia, ya, Allahu Akbar. Apa yang saya baca ya Ustaz? Kalau Rasul apa yang dia baca? Oh ini yang dia baca. Sebelum sholat Rasul baca Alhamdulillah tak? Cari dulu, cari dulu. Oh tidak ternyata. Tidak? Ternyata. Kan sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram kan? Dia baca doa tak sebelumnya? Buka hadis semuanya dalam sholat. Oh enggak ada diriwayatkan. Kalau kalau itu pasti tidak bagus sih. Pasti tak? Tidak bagus. Walaupun mungkin ada juga gunanya tapi sama dengan pasir bikin beban banyak ini. Saya perlu perjalanan ini perlu tidak perlu syarat-syarat, tapi harus selamat sam selamat sampai. Nah, tinggal baca dulu. Sama sebelum azan misalnya, sebelum azan. Kita dengar lagi orang baca Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dengar sih, kira dia mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu Allahu akbar Allah. Nah, matching lah. Siapa kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lumayan juga kan? Tidak. Baca Shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas, Pak? Enggak pas ya? Makanya memang kalau barang asli digabung bahan tidak asli pasti tidak pasti tidak matching, Pak. Pasti tidak mancing lalu kita cari lagi coba-coba lagi cari dalam hadis ada tak Nabi atau Bilal atau Abu Mahdura atau Ibu Umi Maktum kan para muazin tuh ya para muazin ada tak dia baca dan minasyaitonir azan dicari satu nggak ada rupanya mas tapi kan baik baca billah kan menghalau setan kan baik kan betul tapi kayak pasir nih pak kerikil ya pak Tafsir. Kita nak bawa permata ini. Bawa permata. Kalau bawa campur permata dengan pasir rusak tak? Rusak tak? Tidak sepakat nampaknya. Minimal payah nyarinya pak. Minimal payah nyarinya. Terpaksa dibuang dulu, dibongkar pasirnya. Mana jadi permata ya? Susah kita nyarinya. Jadi pada barbar menyulitkan, bawa saja permata. Permata ini karena itu sudah cukup menghalau setan. Makanya orang Syiah kalau dengar azan lari karena mereka kawan saya. Betul, Pak. Saya perhatikan Masjid Nabawi itu orang Syiah itu setiap azan dikumandangkan mereka lari. Rata-rata itu kecuali orang awam yang tidak paham. Orang awam ini kadang-kadang lebih baik pula orang awam daripada yang ngerti-ngerti dikit lari. Selesai orang sholat baru berduyun-duyun lagi datang sebentar. inilah ya. Dan tantangannya sama persis dengan setan pak. Kalau azan lari dia. Karena memang Nabi mengatakan kalau azan dikumandangkan setan lari terketul. Ini tidak perlu lagi auzubillah Pak. Tidak perlu lagi Zubillah apalagi pakai Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. ya أيها amanu sallu alaihi wa sallimu تسليما Enggak Supaya orang baca selawat, orang yang dengar nggak paham juga artikan dulu dengan menyebut nama Allah. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah. Ya, bacakan untuk terjemahan biar orang selalu kan nggak paham orang. Habis itu diumpan kita ke orang ini apa aja benar. Iya, apa hubungannya korelasinya? Kita cari lagi buka buku-buku hadis ya tentang kitab azan, kita temukan temukanlah ada kita kira Bilal sekali saja atau Ibu Ummu Maktum sekali saja atau Abu Mahmurah sekali saja atau diperintahkan oleh Nabi tapi mereka tahu kau tidak dibuatnya hasil satu hadis saja ternyata hadis palsu pun tidak jumpa juga Pak. dan hadis palsu pun tidak tidak jumpa hari oleh itu kita tahu juga akhirnya bahwa ini termasuk kering keri oke okay? ke bawah kerikil rusak permata kita. Rusak permata kita. Tambah. Ini semakin kemana semakin panas ini. Ya maklum ya, orang Indonesia ini kata kawan saya seperti mesin diesel, mesin solar, hidupnya payah. Tapi kalau hidup payah berhentinya. Iya. Jadi kalau muslimin dan inilah perumpamaan memang yang tidak sunnah itu gampang didapat dimanapun, murah meriah. Peminatnya banyak, karena rata-rata minat beli kita rendah. Minat beli kita rendah. Coba gorengan di mana aja dapat ya? Di tepi jalan, di dalam pasar, bahkan dekat WC umum pun ada loh jual gorengan. Iya tak? Betul tak? Karena memang itulah daya beli kita, padahal itu makanan paling rusak. Makanan paling paling rusak. Tapi orang suka semua memang enak sih. Gorengan eh enak. sama juga selain sunnah tuh eh enak semangat kita buatnya. Yang sunnah enggak semangat pasalnya setan mengganggu. Karena memang wa in tuti aktsara min fil ardi yudillika sabilillah. Kalau kami kamu ikuti orang kebanyakan sesat kamu dari jalan Allah SWT. Makanya sekarang penduduk dunia berapa orang? Berapa? 8? Ya kapan tuh? Ya saya tahu 3 per 31 Juli 2013 kemarin lahir bayi ke 7 miliar. Masa saya ada, belum setahun udah 1 miliar tambahnya? Hah? Bawa itu ayolah. Dibulatkan rupanya. Tapi kalau 100 juta lebihnya belum bisa dibulatkan jadi 8 ya. Baik. Ya mungkin udah 8 ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan produktif ya. Alhamdulillah karena memang suatu apa Allah kehendaki di Palestina itu bayi yang lahir banyak laki-laki mati 2000 lahir 5000 aja ya alhamdulillah jadi tidak usah takut ya Nuzar jadi kalau muslimin dan muslimat mari kita jadi orang-orang yang cerdas orang-orang yang cergas orang-orang yang pinter orang-orang yang senantiasa mau cari buku yang lebih tinggi walaupun harganya miring. Walaupun harganya miring, alhamdulillah sunnah sekarang sudah mulai miring harganya. Sudah mulai miring. Dulu bejenggot ini teroris pak, Ter teroris. Sekarang orang yang bilang teroris pun sudah berjenggot. Berarti tidak murah itu. Dulu khawat kita pakai jilbab panjang, ini kampungan. Sekarang alhamdulillah artis pun sudah sudah bangga dengan jilbab dan eh, jilbab ya. Iya. Eh, subhanallah juga sebenarnya. Tapi setidaknya sekarang tidak jadi barang aneh lagi. Dulu orang kalau seandainya meninggikan celana, ah, mau jangan ini katanya. Iya, kan? sekarang tidak. Pasalnya apa? Sudah mulai agak mudah Dulu kalau baca Quran, Mbak, bawa Quran di satu kita, nah ini bakal jadi terong Terus enggak, sekarang alhamdulillah ini baru muda. Banyak yang nak ngambil jadi menantu. <laughs> Hei, jadi kaum muslim kemarin ada mahasiswi saya bertanya, Ustaz, saya sebenarnya nak pakai cadar. Ya, lalu kenapa? Ya, tapi takut Ustaz nggak laku. <laughs> Ini jangan-jangan nawarin saya juga nih. <laughs> saya bilang laku enggak laku itu tidak ada hubungannya dengan cadar. Tuh lihat, saya tunjukkan orang kan, tidak tunjuk orang tertentu ya. Itu umurnya sudah 40, ya, tidak pas Fahmi. Itu umurnya sudah 50, belum juga nikah. Iya kan? Betul? Tidak ada hubungan cadar dengan cadar, Pak. Atau banyak yang banyak, Itu adalah kasih sayang Allah dengan kita. Pokoknya kamu yakin, kalau memang itu keyakinanmu, nak pakai cadar pakai. Tidak laku nanti tapi komanya di situ. <laughs> Iya lanjutannya tidak tahu saya apakah saya carikan atau saya yang ya jangan ketahui orang membayar. ya. Artinya kalau memang kamu sudah yakin dan sudah izin orang tua, sebenarnya tidak perlu izin juga, tapi baguslah diizinkan orang tua lakukan tawakal Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbu siapa yang tawakal kepada Allah, dia akan dicukupkan Allah. Alhamdulillah, Pak, saya lega akhirnya. Sebulan setelah itu saya dapat undangan dia menikah. Alhamdulillah saya tidak berutang. <laughs> Iya kalau sempat dia masih juga belum menikah sampai hari ini, dan mulai saya ancang-ancang pak, bukan ancang-ancang melamar, dan ancang-ancang, tidak menjawab teleponnya itu. Alhamdulillah, sebulan setelah bercadar dilamar orang bola. dan segera dapat suami yang soleh insyaallah. Suami yang nah, itu makanya ragu. Makanya tuan-tuan nanti yang muda-muda ini jangan ragu pula jenggot ya. Tidak ada yang suka banyak akhwat yang suka. <laughs> Ada yang suka jenggot itu. Bahkan yang tidak akhwat pun suka juga pada yang jeng. Tuh lihat Ahmad Dhani juga berjenggot. Tidak dituduh teroris kan? Tahu Ahmad Dhani? Jenggot dia, kok tidak dituduh teroris ya padahal dia sebenarnya teroris teroris akidah, teroris eh, teroris uh, akhlak. Tapi tidak dituduh dia. Makanya kenapa kita takut pula? Rajin sholat berjamaah. Dulu kalau di Tunisia itu ada seorang pemuda tiga kali berturut-turut sholat berjamaah di satu masjid malamnya hilang. Malamnya Nah 30 tahun pun antum berturut-turut sholat jemaah Tidak ada yang hilang sholat kan? Kecuali kamu menyinggung pemerintah Masalah-masalah politik, iyalah Ya orang nak mainannya direbut ya tentu dia Kan politik itu kan mainan pemerintah kan Ikut pula kita nak merebutnya Mainan Marah tak dia? Marah, cuma anak kecil Yang suka mainan kan anak kecil ya Jadi anak kecil diberi mainan Kita ganggu, ayahnya sini ganggu Dilawannya, iya tak? Tidak punya anak, kalian tidak tahu. Iya, kemarin itu anak saya mainkan iPad, anak baru umur 2 tahun tapi main iPad. Kita 20 tahun belum pandai main. Jadi dia lihat entah gimana di awalnya buka uh, apa? Buka uh, ini untuk baca huruf hijaiyah ya. Ada hijaiyah itu anak-anak. Lepas itu antar ke film apa pula masuk. Saya matikan. Macam nak digigitnya saya tuh buat. <laughs> Cuma Sama kita melawan dia kalau mainannya dipanggil. Makanya kita ini ngaji jangan sampai mengambil mainan orang. Jangan ambil mainan mainan orang. Biarkan orang main. Biarkan orang orang main jangan diambil. Rasanya gitu. mainan itu apalagi yang sedang baru-baru main nah itu sedang asik itu kaum muslimin muslimat. Sebagaimana kita juga tidak ingin mainan kita di Ya, kalau mainan kita diambil, kita harus bertahan. Harus bertahan. Enggak, dikasih aja. Jadi demikian kaum muslimin. Ini mungkin pengajian perdana, mungkin juga paripurna. Ya. Jadi setidaknya kesimpulannya adalah bahwa sesungguhnya ilmu perlu ada. Karena memang lubang besar berada di depan kita kalau kita tidak kalau tidak punya ilmu. Berapa banyak orang yang takut syirik merinding bulu romanya dengan kata-kata syirik. Tapi kalau tunjukkan kepadanya ini syirik nih pak, marah besar dia sama kita. Betul tak? Nah, dia takut syirik, tapi ditunjukkan syirik nggak mau. Dia lakukan kadang-kadang atas nama, Ini yang masalah. terperosok. Kalau sudah terperosok di bawahnya banyak ranjau. Banyak ranjau. Walaupun masih hidup tapi sudah dalam bahasa Osho sudah cici cie omong oh, kita. Sudah lebar. Jadi ya, seperti itu kita harus berhati-hati. Jangan hanya kita melihat dengan kira-kira dan rasa-rasa. Karena tidak pernah rasa itu sama dan tidak pernah perkiraan itu sama. Sudah banyak contohnya kita mengalami permasalahan karena ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Dan apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu itu adalah ilmu kita kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara memahaminya? Tanya pada yang paling paham. Yang paling paham itu ya Rasulullah sendiri. Kalau dia suruh sesuatu, tanyakan gimana cara pelaksanaannya. Dia sudah tunjukkan. Dia sudah tunjukkan. Berarti kita tinggal ngikut saja. Ngikut orang yang berhasil, insya Allah ber berhasil. Banyak anak kita pak dengan ilmunya yang ada zaman ini nak berdagang dengan cara sendiri bangkrut. Kasih modal, kita dulu berdagang tak bermodal pak ya. Dapat modal banyak. Pas anak tamat uh, jurusan ekonomi, manajemen ekonomi, serahkan modal banyak. Habis modal tinggal utang.